Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan buku Al-Usul min Ilmu Usul. Usul dari ilmu usul fikih. Sebutkan pada pertemuan lewat tentang <clears throat> mukadimah pembukaan usul fikih sering kita ulang-ulang dan sudah kita bahas tentang masalah hukum-hukum dan bisa dikatakan hukum-hukum itu adalah tujuan mempelajari usul fikih ini ya mengetahui hukum itu apakah dia itu wajib ataukah haram atau ataukah itu sunnah ataukah makruh ataupun mubah yang itu dikenal dengan hukum taklifiyah ataupun hukum buat ia, sudah kita sebutkan dari sisi apakah dia itu sah atau tidak sah amalan tersebut dari sisi itu itu ya, nih mempelajari usul begini, ini bisa mengetahui hukum-hukum ini tadi dan itu butuh kepada apa mengetahui adilah dari dalil dari Al-Quran dan Sunnah Lalu bagaimana mengetahui dalil-dalil itu, bagaimana mengeluarkan manfaat dari dalil-dalil itu, Al-Quran dan Sunnah itu, maka butuh dalalatul al-fat dalil-dalil yang disebutkan oleh lafaz-lafaz itu. Yang ini akan kita pelajari pada pembahasan ini yaitu tentang apa? Tentang al-amru, perintah. Karena yang ditunjukkan oleh lafaz itu bisa berupa perintah, bisa berupa larangan, bisa itu umum, bisa itu khusus, bisa itu dohir atau muawal atau yang sebagainya, kan itu. Dan dalil al-fat itu butuh kepada mengetahui kita kalam itu. Dan sudah lewat pembahasan kalam. Kalam itu ada yang dia itu <clears throat> hakikoh, ada yang dia itu majas. Yang lafaz sebenarnya dan dia itu majas. Bukan mana yang sebenarnya. Dan kita sebutkan bahwa para ulama seperti Syaikhul Saimin, demikian juga Syaikhul Islam dan Taimiyah mengingkari dalam Al-Qur'an dan hadis itu ada majas, tidak ada. Semua itu adalah lafaz yang secara hakikatnya. Dari lafaz itulah kita bisa mengetahui tadi dari lafaz yang disebutkan Al-Qur'an dan hadis itu ya bisa mengetahui Apakah itu perintah atau itu larangan ya ataupun umum ataupun khusus dan sebagainya. Kemudian kalau kemudian terjadi tarut terjadi seakan-akan terjadi benturan antara ayat ini dengan mungkin hadis dan sebagainya umpamanya, maka butuh di situ dijamak. Dan tidak ada dari ayat itu berbenturan satu dengan yang lain. Demikian juga dengan hadis. Bisa atau kemudian dijamak atau ditarjih lebih mana lebih rojih mungkin ada yang nasih ada yang itu dihapuskan begitu. Dan kita akan membahas sekarang <clears throat> setelah selesai pembahasan hukum, demikian juga kalam, ya. Sebelumnya ilmu, hukum, ilmu, kalam. Itu. Sekarang akan dibahas tentang al-amru. Perintah. Bagaimana kita mengetahui di Al-Qur'an itu menunjukkan perintah? Dan perintah ini menunjukkan wajib atau sunnah atau boleh-boleh saja. Ya, ini akan dipelajari secara secara ringkas. Beliau menyebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah al-amru perintah. Tarifuhu definisi dari perintah ini al-amru qalu qaulun yatadamman talabul fi'li ucapan yang mengandung permintaan perbuatan ala wajil isti'la dari sisi yang lebih tinggi. Gitu. Misru seperti apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43. Wa aqimus shalah dan tegakkanlah oleh kalian salat. Wa atu zakah dan berikanlah zakat. Ini fi'il amr. Aqimus shalah, tegakkanlah. Inilah perintah perintah ya yang berupa permintaan untuk dilakukan perbuatan itu dari sisi yang lebih tinggi. Allah subhanahu wa taala memerintahkan hambanya. Itu. Kemudian beliau menyebutkan bahwa bin akhar dan tempat yang lain. Fakar ini keluar dari ucapan kami. Jadi definisi itu dibuat ringkas tetapi padat dan keluar dari situ yang tidak masuk ya dalam definisi itu. Maka keluar dari ucapan kaulun isyarat. Berarti isyarat itu bukan termasuk amr. Ya, isyarat ini ini, ini. itu bukan perintah itu. Bukan dikatakan perintah. Wala tusama amran wa in afadat maknahu walaupun mengandung makna perintah, tapi itu bukan dikatakan perintah. Perintah itu ya omong. Tegakkan sholat. Jadi kemaksiatan berupa apa? Berupa ucapan. Wa kharaja biqaulina dan keluar dengan ucapan kami. Telah berpilih perintah untuk melakukan itu keluar di situ larangan. Berarti perintah itu tidak seperti larangan. Larangan itu bukan untuk kita melakukan tapi untuk kita meninggalkan. Li'anahu talabu tarki karena itu permintaan untuk ditinggalkan itu. Wal muradu bil fi'li al ijad. Maksud dari perbuatan perbuatan itu adalah untuk dilakukan. Meminta untuk dilakukan itu untuk diwujudkan, ya. Wa ismul qaul al ma'mur bihi. Yang mengandung di dalamnya itu ya ucapan yang mengandung perintah tersebut. Jadi talabul fi'li berarti apa? Itu bukan talabu an-nahi. Bukan meminta untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Kemudian juga kalimat ala wajil istilah dari sisi dari suatu yang lebih tinggi itu seperti keluar di situ apa al iltimas iltimas itu minta dengan lembut atau ya ini suatu yang lembut permintaannya buat doa dan berdoa jadi perintah itu bukan doa ya seperti kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala itu bukan kita merintah Allah Subhanahu wa taala tidak demikian juga tidak dengan kemudian lembut tidak tapi perintah itu adalah ya permintaan untuk diwujudkan perbuatan itu dari sisi yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada yakni umatnya demikian <clears throat> kemudian disebutkan ya siagul amr bentuk-bentuk bentuk-bentuk yang itu menunjukkan perintah bagaimana siagul amri arba'u, arbaun. Bentuk-bentuk perintah itu ada empat. Yang pertama, ya, apa bisa ditulis? Fi'lul amri untuk melakukan perintah. Misru usru ma ya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan kepada kamu dari Al-Qur'an. Ini perintah. Ini bentuk bentuk namanya perintah itu bisa berupa apa? Fi'il amr. Ya, fi'il amr itu fi'il amr itu dalam hal nahu yakni uktub nah namanya? kata baik itu bukan kali maksumun uktub tulislah nah itu fil amr jadi bentuk perintah itu bisa berupa yang paling sering itu adalah berupa fil amr perintah ya yang kedua ya jadi masa fil amr ini perintah itu fi'il kata kerja yang menunjukkan perintah yang kedua ya bisa diketahui perintah itu dari apa isim fi'il amr itu kalau dalam nahu itu ada nama isim fi'il amr. Dia bukan fi'il, tapi dia itu isim. Tapi lambatnya itu menunjukkan perintah. misalnya hayya ala sholah. Hayya itu bukan fi'il amr. Dia itu isim. Kalau dalam nahu dipelajari itu isim. Isim fi'il namanya. Isim menunjukkan perintah. Isim fi'il amr. yakni akbilu, segeralah mendatangi sholat. Ya, demikian. Ini tidak ada tidak ada alamat fi'ilnya. Kalau belajar nahu ini tidak ada alamat fiilnya. Haya itu tidak ada. Juga tidak bisa ditasrif. Berarti bukan bukan isim juga. Eh, dia ini isim, ya. tapi dia tidak bisa ditasrif, tidak bisa ya ini namanya mustahidun ditanwin atau mungkin uh, seperti uh, ditasrif dalam artian seperti kata bayak tubuh. Gitu. Jadi dalam masalah sulfiknya juga harus mengetahui tentang masalah nahu. Kemudian yang ketiga bentuk perintah itu bisa bentuk al masdar bentuk masdar masdar itu kalau di dalam e, tasrif itu ya yang yansuru nasron bentuk yang ketiga setelah fi'il mudorek itu jadi berubah masdar an naib yang menggantikan an fi'il amr dari fi'il amr menunjukkan perintah itu mislu fa idza laqitumul baru kafaru fadharba riqab ya jadi kalau tadi saya amr kan hayu, ya ini itu perintah juga kan hayya ala sholat, perintah untuk mendatangi sholat. Kalau ini apa? Berupa masdar. Fa idza mulai ladzina kafaru, maka apabila kalian berjumpa ya dengan orang-orang kafir. Fador bariqab. Dorba ini masdar. Dorba idribu dorban. Tapi maknanya adalah perintah. Maka yakni pukullah riqab. Leher-leher, perangilah. Kalau kalian bertemu dengan orang-orang kafir, Perangilah. Ini kan berupa masdar, bukan perintah, tapi mengandung makna perintah. Kemudian keempat. <clears throat> Yang terakhir. Al-mudhari al-makrun bila min amr. Fi'il mudhari, fi'il mudhari kan tidak menunjukkan perintah itu. Nah, sore ini suruh ini sedang menolong. Ini sedang menolong. Ya, tapi bisa dia itu mengandung makna perintah apabila apa? Al-makrun bila min amr, apabila dia bersambung dengan lam yang menunjukkan perintah. Misru contohnya Litu minu billahi wa rasulih. Ini lamnya lam amr. Agar tuk minu agar kalian beriman. Dan fungsinya adalah menghapuskan nun. Film ini fungsinya adalah menghapuskan nun yang ada di film mudhari ini. Agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini kan film mudhari tetapi dilalui oleh lam lam perintah. Menunjukkan perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Demikian. Waqat istafat Tolabul fi'li min ghairi sigatil amr kadang-kadang diambil permintaan perbuatan itu ya tanpa bentuk fil amr tanpa bentuk apa perintah tanpa bentuk perintah kadang-kadang gitu ya kadang-kadang itu bukan suatu perintah tetapi mengandung perintah gitu mengandung permintaan untuk dilakukan perbuatan itu. Mislu ayyusufa bi annahu fardun. Seperti apa? Allah Subhanahu wa taala atau itu mensifatkan itu adalah wajib, fardu. Au wajibun atau wajib. Kalau Allah sifatnya itu adalah wajib, maka itu adalah apa? Itu adalah perintah untuk kita melakukan. Au mandub atau mandub suatu yang itu dianjurkan, itu beri perintah tapi tidak wajib, sunnah. Ya gitu. Jadi disifati bahwa itu adalah sesuatu yang disukai, itu berarti agar dilakukan gitu. Walaupun tidak wajib. Au ta'ah, yakni Nabi mensifatkan itu bentuk ketaatan. Berarti menunjukkan apa? Itu agar kita melakukan gitu. Au yamdahu fa'ilah atau Allah Subhanahu wa taala umpamanya memuji perbuatannya. Maka ini menunjukkan apa? Sesuatu yang hendaknya dilakukan. Walaupun bisa dilihat itu wajib ataupun sunat. Ya, demikian. Au yudam tarikuhu. Atau ya dicela orang meninggalkan Ya, ya orang umpamanya e, meninggalkan e, dua rakaat sebelum ya umpamanya meninggalkan suatu yang yang sunnah umpamanya. Nah, itu. Itu bisa menunjukkan apa? Dicela ya dia meninggalkan sunnah itu berarti menunjukkan apa? Agar dia melakukan. Au yatarattab ala fi'lihi sawab. Atau Nabi SAW menyebutkan dengan perbuatan itu pahala seperti ya, telah lewat itu hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha rawi Muslim Nabi mengatakan man habata ala isna asyara rakaatan banallahu lahu baitan fil jannah barang siapa yang menjaga 12 rakaat ya dari surat sunnah itu Allah bangunkan untuk dia itu rumah di surga. Ini barang saya melakukan ini maka mendapatkan ini. Menunjukkan apa? Itu untuk dilakukan kan itu. Walaupun itu sunnah. Gitu. Jadi cuma sekedar menyebutkan itu tanpa perintah itu menunjukkan untuk dilakukan. Demikian. <clears throat> Au ala tarkihi iqab atau yang disebutkan di situ orang yang meninggalkannya mendapatkan siksaan. Itu juga menunjukkan sesuatu yang tidaknya dilakukan. Ini, ini tentang masalah amar ya Ya, nanti juga akan disebutkan apa yang dikandungi oleh perintah itu. Kita baca ini.